Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan kita baca dikit daripada kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Nah, barakallahu fikum. Kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Nah, barakallahu fikum Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Imam Abdul Bidah Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Naam. Kita lihat sini. Perhatikan baik-baik kitabnya yang punya kitab Al-amakin allati hallaha salawatullah salatu salawatullah wa salamuhu alaih. Tempat-tempat yang pernah didatangi atau disinggahi oleh Rasulullah SAW. Kita bahas sekarang tempat yang pernah Rasulullah datangi mana saja. Karena beliau sejak kecil ketika usia 12 tahun sempat diajak oleh pamannya berdagang di mana Syam. Kita lihat. Qadimash Syam marratain. Beliau sallallahu datang ke Syam dua kali. Ingat-ingat berapa kali? Dua kali. Al-ula pertama ma'amhi Abi Talib bersama pamannya Abu Talib. Pertanyaannya, nggak usah panjang lebar, banyak dipikirkan langsung dijawab. Pertanyaannya, Abu Talib siapa namanya Abu Talib? Antum? Abu Talib? Lupa? Abu Talib, Abu Talib, pamannya. Nah, kalau dapat siapa? Labas. Abu Talib siapa namanya? Ada Abu Talib, ada Abdul Muthalib Jangan sampai tertukar ya. Abdul Muthalib kakeknya, Abu Talib pamannya. Jadi kalau menghafal satu paket sekalian. Abu Talib sama Abdul Muthalib Eh, naam, endak ya akhi. Abu Talib. Masmuh. Abdul Manaf, ismuhu Abdul Manaf, namanya Abdul Manaf, itu Abu Talib. Paham ya? Kalau Abdul Muthalib, Ewa, Abdul Muthalib. Siapa namanya Abdul Muthalib antum? Lupa juga. Antum? Antum? Ah, dikondisikan. Abu Talib siapa tadi namanya Abu Talib? Antum? Abu Talib siapa namanya di Abu Talib siapa namanya? Abdul Manaf dikondisikan. ilmu ilma kita dah ikatlah ilmu dengan tulisan. Nih, kalau enggak hafal dikondisikan. Abdul Mutalib siapa namanya? Abdul Mutalib barangkali al akhir ini, al-akh. Apa? Naam Syaibatul Hamdi. Diingat-ingat. Abu Talib, Abdul Manaf, Abdul Muthalib, Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Naam. Abu Talib pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib kakeknya. Kita lihat. Yang pertama ma'ami bersama pamannya Abu Talib fitijaratun lah yaitu dalam rangka perdagangan milik pamannya waktu itu, berdagang intinya. Wa kana umruhu idzak Sintaya asyarata sanatan. Waktu itu usia beliau 12 tahun, bayangkan. 12 tahun sudah diajak dagang ke Syam. Al-Qutmatus Saniyah, kemudian yang kedua kalinya pergi ke Syam, jaratin li Khadijah binti Khuwailid ini. Yaitu dalam rangka perdagangan, nah miliknya siapa? Khadijah binti Khuwailid. Wa suhbatuhu yang menemani beliau waktu itu, maulaha, mantan budaknya Khadijah binti Khuwailid siapa? Maisarah. Yang menemani siapa? Maisarah yang menemani Rasulullah SAW pergi ke Syam dalam rangka apa? Perdagangan miliknya Khadijah bintu Khuwailid. Fabalagha arda Busra. Kemudian sampailah di tanah Busra, tempat di salah satu tempat di sana nama tempat. Faba'a sama at-tijarata. Bukan summa ya. Faba'a sama sama itu hunaka artinya. Sama itu artinya hunaka. Kemudian mulailah di sana Rasulullah jual beli. Eh? menjual barang perdagangan dagangan milik Khadijah binti Khuwailid tersebut. Fa akhbara Maisarah maulatah. Kemudian ternyata waraja'a setelah pulang pulang ke Nah barakallahu fikum, nan ke kampung halamannya, maksudnya ke Mekah. Nah barakallahu fikum, langsung Maisarah mengkabarkan kepada apa? Kepada mantan nah barakallahu tuannya, Itu siapa? Khadijah binti Khuwailid. Bima ra'a alaihi salatu wassalam min nawahin nubuwah, yaitu dengan apa yang dia saksikan, yang dia lihat, eh, yang ada pada Rasulullah berupa apa? tanda-tanda kenabian. Jadi Maisarah cerita, cerita kepada Khadijah bintu Khuwailid kalau Rasulullah itu seperti ini, seperti ini, dagangnya jujur, masya Allah seperti ini, seperti ini seperti ini. Tertariklah Khadijah bintu Khuwailid. Kita lihat. Faraghibat fi, ayo, raghiba fi. Berarti apa? Cinta. Ya kalau raghibaan berarti apa? Benci. Ini lihat ini. Faraghibat fi, kemudian di situ Khadijah binti Khuwailid mulailah jatuh cinta. oh, ya? Nah, cinta dengan Rasulullah SAW, tertarik dengan Rasulullah SAW. Fa watazawwajathu. Kemudian langsung Khadijah binti Khuwailid menikahi Rasulullah SAW. Bayangkan itu. Nah, awal mulanya karena melihat ternyata Rasulullah jujur dalam kondisi waktu itu barakallahu fi. Nah, Rasulullah SAW belum apa? Belum diangkat menjadi nabi. Sudah nampak ada tanda-tanda kenabian situ. Paham ya? Kita nah, lihat sini. Na barakallahu fikum wa kana umruhu hina tazawwajaha ala ma dzakarahu ahlus siyar 25 sana. Penting ini. Saat itu usianya ketika Rasulullah menikahi Khadijah bintu Khuwailid sebagaimana disebutkan oleh ahli sejarah usianya berapa? 25 tahun. Mengenai usia usia Khadijah bintu Khuwailid ada perselisihan. Tapi untuk Rasulullah 25 tahun. Untuk Rasulullah usianya berapa? Usia 25 tahun. Untuk Khadijah bintu Khuwailid disebutkan dalam sebagian sejarahnya itu 40 tahun. Tapi itu ada khilaf. Ada perselisihan. Paham ya? Kesimpulannya Rasulullah saat itu usianya 25 tahun. Wa taqaddama annahu sallallahu usnam. Ayo, annahu sallallahu usniya bihi Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nah, wa taqaddam dan sungguh telah lewat kisahnya bahwasanya Rasulullah SAW diperjalankan di malam hari dari Masjid Haram ke mana? Ke Masjid Aqsa. Apa namanya ini tragedinya? Tragedi Isra Mi'raj. Paham ya? Perjalanan malam hari dari Makkah ke Palestina, dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa namanya apa? Isra. Mi'raj itu naik. Naik dari mana? Dia dari Masjidil Aqsa naik ke mana? Sampai ke langit yang ketujuh ditemani malaikat Jibril alaihissalam. Paham ya naik dengan tangga itu namanya Mi'raj sudah bukan dengan buruk lagi. Buruknya itu hanya dinaiki dari mana tadi? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu pakai buruk. Sampai di Masjidil Aqsa, buruknya diikat di suatu tempat yang biasanya para nabi rasul mengikat tunggangannya di situ. Paham ya? Nah, buruk ini apa ini buruk ini? Hafid buruk. Pernah dengar buruk atau buruk? Kendaraan yang Rasulullah pakai ketika Isra, perjalanan malam hari dari Makkah ke Palestine pakai buruk. Apa itu buruk? Tahu nggak Labas antum al Taufal. Pernah dengar buruk? Ayo, Pak. Apa itu buruk? Bentuknya kayak apa bentuknya? Apa? Eh? Kuda campur keledai? Ya udah tanya yang sudah terbiasa aja ya so, burak, burak. Bagaimana burak? Sebutkan dalam hadis itu. Bagaimana burak? Hewan bukan? Eh, bagaimana bentuknya? Eh? Nah, jangan pakai itu perkawinan jawabnya <laughs> nanti. Buruknya dulu. Antum. Eh, fauqal himar dunal baghl. Artinya Nah, lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bagel. Bagel itu perkawinan antara kuda dengan keledai. Paham ya? Itulah namanya huruf. Kecepatannya bagaimana kecepatannya? Antum? Cepat enggak kira-kira? Kalau zaman sekarang mobil-mobil ini ada yang ngalahkan enggak kira-kira? Mobil-mobil ini. Enggak ada. Kecepatan bagaimana? Kecepatannya kemarin? Eh, Sekali gerak langsung sejauh mata memandang. Jauh, cepat sekali. Makanya tragedi Isra Mi'raj cuman apa? Malam itu aja. Bayangkan itu. Orang-orang kufar ngingkari, nggak mungkin ini masa semalam dari Makkah ke Palestina PP pulang pergi masa ini. Mereka nggak percaya mereka. Allah mustahil. Setelah digambarkan seperti seperti ini seperti ini, coba kalau kamu benar gambarkan bagaimana sekeliling Masjid al Aqsa digambarkan. Eh, datang dari wahyu dari Allah Taala digambarkan itu pun masih mengingkari, nggak mungkin juga. Bayangkan itu. Allah musta'an. Enam. Nah, sedikit lagi barakallahu fiik. Kemudian barakallahu fikum fastama'a bil anbiya. Nah, kemudian berkumpullah dengan para nabi. Di mana ini? Di Masjidil Aqsa. Wasalna bihim fi Rasulullah jadi imam, menjadi imam untuk para nabi tadi itu. Lah kan para nabi dah mati. Bagi Allah taala itu sangat mungkin untuk mewujudkan gitu loh. Enggak usah banyak bicara di situ. Enggak usah banyak nanya. Kan para nabi dah mati, Ustaz, kok bisa jadi imam? Bagi Allah Ta'ala itu perkara yang mungkin mewujudkan mereka semuanya di belakang Rasulullah SAW. Masya Allah, kita lihat sini. Summa bang ila sana kemudian mulailah naik ke langit. Tangga, mi'raj. Paham ya? Ditemani siapa tadi? Jibril AS. Summa ila ma ba'daha minas samawat, kemudian sampai setelahnya langit-langit yang ada, samaan-samaan, langit demi langit sampai langit yang tujuh. Wa anbiya hunaka 'ala maratibihim. Dan Rasulullah di langit-langit tersebut, setiap langit melihat para nabi sesuai dengan kedudukan mereka. Wa yusallim 'alaihim wa yusallimuna 'alaihim masyaallah. Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka dan mereka pun juga menjawab salamnya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada para nabi masing-masing ya. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit yang ketujuh. Kita lihat. Summa sa'ida ila sidratil muntaha. Kemudian naik ke langit yang tujuh yaitu langit yang di situ ada Sidratul Muntaha. Ada namanya Sidratul Muntaha, yaitu pohon bidara yang paling besar sudah. Paham ya? Nah, Sidratul Muntaha. Nah, di situ barakallahu fi. Naam Rasulullah SAW melihat Jibril alaihissalam dengan bentuk aslinya. Karena Jibril alaihissalam biasanya kalau menampakkan kepada manusia, itu biasanya dengan bentuk manusia yang lain. Dalam artinya itu menjelma seperti manusia. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau menampakkan aslinya, paham ya? Berapa sayapnya? Berapa sayapnya? Ingat ya? Sayapnya malaikat Jibril. Hah? Eh? 600 walau situmi janah memiliki 600 sayap. Coba kalau menampakkan aslinya. Ketika mengajari Islam, iman, ihsan, menampakkan aslinya, para sahabat lari. Paham ya? Ini Rasulullah melihat Wujud aslinya ketika apa? Di situ Muntaha. Para Jibril alaihi salatu alaihissalam ala suratil lati khalaqahu Allah 'alaiha. Lahu situmnya janah, masyaallah. Di sana Rasulullah SAW melihat Jibril alaihissalam di atas bentuk aslinya yang Allah ciptakan, yaitu memiliki 600 sayap. Dihafalkan ya. Berapa sayap? 600 sayap. Karena para malaikat semuanya punya sayap. Para malaikat semuanya punya sayap. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang enam ratus ini. Dalilnya mana? Kalau setiap setiap malaikat punya sayap, antum? Esan? Surat apa itu? Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha ruba. Zat yang menjadikan para malaikat memiliki sayap-sayap. Paham ya? Ada yang dua-dua, tiga-tiga, empat-empat ada yang 600. Malaikat siapa tadi yang 600 tadi? Muhammad Jibril alaihissalam. Nah, kita lihat sedikit lagi. Fara'a min ayati rabbil kubra kama qala ta'ala laqad ra'a min ayatihi rabbil kubra. Paham ya? Melihat tanda-tanda kebesaran Rabb Allah Subhanahu taala yang paling besar di situ. Nah, bukan apa? Bukan melihat Allah taala langsung ya. Ini pendapat yang sahih. Karena pendapat yang sahih Rasulullah enggak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj melihat Allah taala langsung, itu pendapatnya lemah. Paham ya? Nah, sebagian mereka membawa makna ru'yah qalbiyah. Paham ya? Bukan melihat langsung. Karena melihat langsung ini diizinkan nanti ketika sudah meninggal dunia ya di dua tempat. Ya, yaitu di ursatil qiyamah sama di surga. Nah, kita lihat sini. Wa kallamahu rabbuhu subhanahu wa ta'ala ala ashhar qaulai al-hadis. Dan Allah Taala mengajak bicara Rasulullah SAW berdasarkan apa? Dua pendapat ahli hadis yang paling masyhur. Berbicara tidak mengharuskan melihat. Paham ya? Di sini Allah Taala mengajak bicara Rasulullah SAW tapi nggak melihat. Maksudnya Rasulullah nggak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa angkarat Aisyah umul minin radhiyallahu anha ru'yatul basar ini yang sahih. Jadi kalau anda mau ikat yang ini ya. Dan Aisyah umul minin mengingkari bahwasanya Rasulullah itu melihat dengan matanya itu ingkari. Berarti yang sahih Rasulullah tidak melihat dengan matanya. Ya, Wara'al jannah wan nar wal ayatul 'izam. Dan Allah dan Rasulullah melihat surga dan neraka dan tanda-tanda yang agung yang lainnya. Waqad faradallahu subhanahu wa ta'ala 'alaihi salatu wassalam lailatal idzin khamsina. Dan sungguh di malam itu juga Allah telah wajibkan untuk apa? Rasulullah dan umatnya 50 kali salat dalam sehari semalam awal mulanya. Summa khaffafaha ila khamsin. Kemudian minta keringanan sampai lima wa taraddada baina Musa alaihissalam wa baina rabbih jalla wa ala fi dzalik. Dalam sahih Bukhari Muslim sebutkan taraddada maksudnya apa? Maksudnya itu Rasulullah itu naik turun naik turun itu. Paham ya? Kan Rasulullah kan di slide yang tujuh diwajibkan salat dalam sehari semalam lima puluh kali. Berat enggak kira-kira? Berat. Oh, lima kali aja sekarang banyak orang enggak salat. Iya enggak? Hah? Masjid dengan rumahnya jarak satu meter, berat langkah kakinya. Kami ya? langkahkan ke masjid bayangkan. Apalagi kalau lima puluh kali. Dulunya awal mulanya 50 kali. Rasul turun, turun ke langit yang ke, turun ke langit yang berikutnya. Paham ya? Ketemulah di situ Na'am barakallahu fikum. Naam Nabi Musa alaihissalam. Paham ya? Minta agar Rasulullah minta keringanan kepada Allah taala, minta keringanan sampai mendapat keringanan lima kali dalam sehari semalam itu. Nah, salat lima waktu itu ya, kita lihat sini. Summa uhbita ilal ard kemudian Rasulullah diturunkan sampai ke bumi ila Makkah ila Masjidil Haram itu sampai ke Mekah Masjidil Haram fa asbaha yukhbirun nas ma ra'a minal ayat kemudian di pagi harinya Rasulullah mengkabarkan kepada manusia dengan apa yang dia lihat berupa tanda-tanda yang ada wa hadza Rasulullah sallallahu min Makkah ila Madinah kemudian terakhir di berikutnya Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah wa qaddamna dzikra ghazawatihi wa umarihi wa hajjatihi dan sudah kita lewatkan penyebutan mengenai perang-perang peperangannya dan umrohnya serta hajinya wadalika kulluhum min tawabi' hadzal fasl itu semuanya sebenarnya merupakan apa sesuatu yang diikutkan dari pasal yang intinya ini faghna dzikru ma taqaddam an i'adatihi maka eh, dianggap cukup untuk tidak apa dianggap cukup pembahasan yang telah kita lewati tidak perlu untuk mengulangi kembali wallahu alam alhamdulillah